Maka kita berharap agar semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat, melimpahkan maghfirah, melimpahkan ampunannya di majelis yang mulia ini hingga insya Allah tidak berdiri kita dari majelis kecuali keadaan kita dirubah menjadi keadaan yang lebih mulia yang dahulu jauh didekatkan oleh Allah yang kotor dibersihkan oleh Allah yang niatnya enggak lurus diluruskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat majlis dikir dan majlis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam Alhamdulillah kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kenikmatan taufiknya kenikmatan inayahnya yang hingga akhirnya dalam batin kita, dalam keniatan kita, dalam hati kita mempunyai semangat untuk menuntut ilmu yang hakikatnya adalah warisan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang mana Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dalam kehidupannya dituntun oleh Allah untuk menuntut ilmu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala pula akan mempermudah jalan untuk menuju mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita dapati adalah ilmu yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan sanat ataupun rantaiannya sampai kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka ini adalah suatu kenikmatan yang sangat besar anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam maka sempurnakanlah ilmu tersebut dengan hakikat ilmu yang dengannya kita akan mempunyai sambungan rantaian kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam sebagaimana kita tahu bahwa ilmu itu bukan di kitab ataupun dafatir akan tetapi ilmu itu fi sudurir rijal adanya di hati orang-orang yang dititipkan halnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Dari itulah ketika Allah memerintahkan junjungan Nabi besar Muhammad untuk mengajarkan kepada para sahabatnya ilmu bukan cuma sekedar Al-Qur'an yang dibaca, bukan cuma sekedar hikmah ataupun hadis Nabi Muhammad yang disampaikan akan tetapi Allah memerintahkan untuk para sahabat diberi tazkiyah yaitu ahwal alladhi yatawaros yaitu ahwal keadaan yang mana itu bersambung dari seseorang yang dipilih oleh Allah kepada orang yang dipilih oleh Allah sampailah kepada kita di saat yang mulia ini maka itu itulah yang harus kita gapai Itulah yang harus untuk menjadi cita-cita dalam kehidupan kita ketika menuntut ilmu.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 hikmah ahli tafsir mengatakan hikmah adalah hadis maka tiga hal selain kitab dan sunnah adalah tazkiyah yang mana tazkiyah ini hal tazkiyah ini adalah suatu nur yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan dari baginda Muhammad kepada para pewaris orang-orang yang meneruskan perjuangan baginda Muhammad itu yang harus kita gapai hal itu yang harus kita raih supaya ilmu kita bukan cuma sekedar ilmu yang surah tapi kita mendapatkan hakikat daripada ilmu itu sendiri coba lihat Hal inilah yang dikatakan oleh para ulama ketika junjungan Nabi besar Muhammad SAW beliau didatangi oleh seseorang yang ingin untuk membersihkan hatinya dari suatu penyakit hati. Seorang berkata kepada baginda Muhammad, Ya Rasulullah, tidaklah sesuatu hal yang paling aku cintai di muka bumi ini seperti perbuatan zina. Kemudian baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sang orang yang bertanya tersebut tentang bagaimana buruknya perzinaan. Beliau mengatakan gimana kalau yang melakukan perzinaan itu orang kemudian melakukan perzinaan dengan ibumu apakah ridho? Maka sang orang tadi mengatakan, ya enggak ya Rasulullah, kalau uhtak, saudara perempuanmu yang dizinai orang kau ridho, ya enggak ya Rasulullah, kalau anak perempuanmu yang dizinai apa kau ridho, enggak. Rasulullah ingin membuka cara berpikir orang tersebut bahwa yang namanya perzinaan adalah sesuatu yang haram. Tetapi ini orang walaupun telah disampaikan ilmu yang betul-betul sangat rasional, masih saja dalam hatinya ada keingkaran terhadap apa yang dikatakan Rasulullah Kemudian ketika Nabi besar Muhammad saw yang mengetahui apa yang ada dalam hati seorang yang bertanya tersebut, beliau meletakkan tangan sucinya ke dalam dada seorang sahabat yang bertanya tersebut. Fasubhanallah, hal itulah yang kemudian berubah. Nur itulah yang kemudian berpancar ke dalam hati seseorang tersebut hingga ketika Rasul meletakkan tangannya ke dalam dada orang tersebut tidak dilepas kecuali orang tadi berkata demi Allah dulu sebelum diletakkan tangan Rasulullah ke dalam dadaku yang paling aku cintai adalah zina akan tetapi setelah keluarnya setelah dilepasnya tangan baginda Muhammad tidak ada di dunia ini yang paling aku benci seperti perzinaan inilah hal inilah tazkiyah inilah pensucian yang harus dimiliki oleh seorang dai, seorang ulama, seorang pewaris baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan pula seorang wanita badhi atau lisan. Seorang wanita tuh suka ngomong kotor. Sedikit-sedikit ngomong kotor, sedikit-sedikit kalau marah mengatakan sesuatu yang nggak pantas Hingga suatu saat ketika Rasul makan bersama para sahabat, seorang wanita tersebut mengatakan, kalau dia seorang nabi, masa ada nabi membiarkan seorang wanita tua tidak makan sedangkan dia dalam keadaan makan. Kemudian ketika mendengar hal tersebut, para sahabat melihat ini perempuan lisannya kotor, ini perempuan lisannya jorok, ini perempuan nggak punya akhlak, Kemudian sahabat berkata, "Ya udahlah Rasulullah, aku yang memberi makan." Dijawab oleh wanita tersebut, "Bukan engkau yang aku minta, tapi Nabi yang kau yang kau yakini kebenarannya itu." Melihat seorang tua yang nggak makan, dia nggak memberi makan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil yang namanya piring yang ada di depannya diberikan kepada wanita tersebut. Wanita itu pun menolak, mengatakan bukan itu yang aku ingini Kemudian yang di tangan Rasulullah berikan bukan itu yang aku ingini, tapi aku ingin yang ada di lisanmu itu kau keluarkan, kau berikan kepadaku. Kalau engkau betul seorang nabi yang berakhlak. Marah para sahabat melihat hal tersebut karena ini perempuan sudah enggak akhlak dan terkenal. Ini perempuan sedikit-sedikit ngomong jorok, sedikit-sedikit ngomong kotor Kemudian ketika melihat nggak akhlaknya orang tersebut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berdoa, sambil berzikir mengeluarkan apa yang ada dalam lisannya baginda Muhammad, kemudian diberikan kepada orang tua tersebut. Ketika yang namanya makanan itu sampai kepada mulut seorang wanita itu hal itu pun berpindah tazkiyah itu pun ada hingga diriwayatkan tidaklah seorang wanita setelah makan dari bekas baginda Muhammad kecuali sampai akhir hayat kehidupannya belum pernah didapati omong jorok omong kotor karena mendapatkan nur dan tazkiyah dari Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini yang harus kita raih hal ini yang harus kita dapati nur ini yang harus kita ambil kalau kalau kita ingin mendapatkan suatu kekhilafahan nubuah kekhilafahan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam makanya kita mesti punya seorang guru yang menuntun dalam kehidupan kita untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mustahil kita akan sampai kepada Allah tanpa ada seorang syekh tanpa seorang penuntun yang menuntun kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat mempunyai penuntun yaitu baginda baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana para tabiin juga punya penuntun para sahabat bahkan ketika saat itu masyaikh begitu banyak mursyid nggak kehitung banyaknya kemudian zaman tabi' tabiin tabi' tabi' tabiin sampai zaman salaf hingga zaman khalaf hingga sampai detik ini para mursyid pembimbing yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada hanya tinggal kita mau nggak kita mendapatkan mereka Para ulama berkata, lau sodakal murid lawajada syekhohu darih. Kalau orang itu bersungguh-sungguh untuk mencari seorang syekh yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah, niscaya dia akan dapati guru dan syekh itu datang ke rumahnya, datang ke pondoknya, datang ke pesantrennya. Kalau memang seorang hamba, seorang budak, seorang mak, seorang murid, seorang tilmid itu memang betul-betul ingin mendapatkan seorang syekh yang mendekatkan diri kepada Allah karena tanpa seorang syekh nggak mungkin kita akan tertuntun untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad beliau mengatakan la buddha min syaikhin tasiru bisairihi ilallahi min ahlin nufusi zakiyati anda harus punya seorang syekh yang syekh itu adalah orang yang menuntun anda dekat kepada Allah dan in dan daripada syekh tersebut sifatnya adalah orang yang mempunyai nafsu zakiyah punya hati yang bersih nggak ada mempunyai sifat sombong nggak ada mempunyai sifat ria nggak ada mempunyai sifat ujub ataupun segala penyakit hati yang ada itulah mereka syekh yang menuntun kita untuk dekat kepada Allah maka sungguh orang yang rugi dalam kehidupannya enggak punya syekh sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan man la sohib fi zamanihi syekh arif makin marrat hayatuh wahu ma'dudun minal muflisin Barang siapa yang dalam kehidupannya nggak mempunyai seorang syekh yang menemaninya untuk dekat kepada Allah, niscaya dia adalah orang yang terhitung tergolong daripada golongan orang-orang yang rugi dalam kehidupannya di dunia ini. Maka itu Seorang syekh, seorang guru itu penting dalam kehidupan kita. Seorang pembimbing yang kita betul-betul tafwid, kita betul-betul memasrahkan segala kehidupan kita kepada dia adalah salah satu hal yang yang yang cara untuk mendekatkan ataupun wusulnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Al Imam Ali bin Muhammad Al Habsyi beliau juga mengatakan, "Man lam yataqarrab bi ahlil ma'rifah ma qarab." Orang kalau nggak mau mendekatkan dirinya dengan orang ahli ma'rifah, syekh, arif, makin dalam kehidupannya, dia nggak akan pernah bisa dekat dekat di sini dekat yang gurbil yang yang bukan cuma hissi tapi juga maknawi hatinya dekat dan dianya juga dekat dengan orang yang alim dekat dengan seorang syekh murabi yang mentarbiahi ruh dan jasad kemudian kata Habib Ali Habsyi man lam yataqarrab bi ahlil ma'rifah ma qarab orang kalau nggak bisa nggak mau mendekatkan dirinya datengin orang ahli ma'rifah datengin seorang syekh yang membimbing dia dekat dengan Allah ma qarab nggak akan pernah dia bisa dekat selama-lamanya dia nggak akan bisa menyampaikan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi ingat terusan kalam atau perkataan Habib Ali Habsyi wal gurub aduh mimman tagarrab adab tapi kedekatan seseorang kepada seorang syekh itu butuh adab butuh akhlak Al-Imam Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu beliau ketika bertemu dengan Nabi Khidir beliau memberikan wasiat intabih jangan engkau menjadi golongan orang yang tiga hal salah satunya adalah mimman yashab ahlul ma'rifah walam yah walam ya'mal bi amalihim walam yata'addab ka'adabihim Jangan sampai kau jadi orang yang sudah dekat punya syekh tapi kau nggak adab dengannya, malah justru itu menjadi malapetaka buat kehidupanmu. Kalau engkau sudah mendapatkan seorang syekh ya intiroh, ya udah kau harus pasrah kepadanya, beradab kepadanya dan segala apa yang mansub yang nyambung kepadanya. Orang beradab dengan syekh bukan cuma beradaban dengan syekhnya, keluarganya syekh juga harus adab, anaknya syekh juga harus adab, muridnya syekh dan harus adab, bahkan kepada pembantunya syekh pun harus beradab sebagaimana mereka dulu para aulia Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan seorang arif billah datang kepada seorang arif datang ke rumah seorang arif billah kemudian ketika mengetuk pintu rumahnya assalamualaikum waalaikumsalam wene syekh ini wali masuk pintu seorang wali Allah kemudian dikatakan Syekh Naim Syekh lagi tidur kemudian ketika mengatakan Syekh tidur iya bilang suruh bangun enggak ada bangun amanatnya enggak boleh bangun hati-hati aku doakan engkau mati kalau engkau tidak mau bangun doakan aja wali Allah doanya mustajab ketika doa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampulkan doa tersebut akan tetapi justru sang pembantu tadi berdoa untuk semoga Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan onta-onta yang kau bawa kemudian mati semua onta yang dia bawa doanya pembantunya lebih mustajab dari wali Allah subhanahu wa ta'ala yang mana wali ini datang untuk istimdad kepada wali yang besar kemudian beliau pun akhirnya melihat hal tersebut duduk menunggu sang syekh turun ketika syekh turun mengatakan aku baru saja datang kepadamu aku minta dibangunin tapi pembantumu nggak mau katanya tak adab ma'al khadim adablah engkau dengan pembantuku kemudian dikatakan iya bahkan dia mendoakan onta-onta ataupun kendaraanku itu mati untung cuma onta kalau tadi dia doa engkau mati kau pun akan mati itulah khadam atau pembantunya seorang syekh maka harus beradab kepada semua yang mansub kepada syekh maka nggak pantas seorang yang dikatakan murid itu melakukan hal sesuatu apapun kepada syekh kecuali biiznih dengan izinnya kecuali kalau sesuatu yang telah diridhoi tanpa izin pun dijalani seorang harus beradab dengan syekh dengan segala halnya duduknya cara berbicaranya hatinya pun beradab dengan seorang syekh nggak ada seorang murid itu foto sama syekh ada gelatil adab kecuali biizni syekh datang minta roh soana mau foto boleh baru foto amal ghairu dalik itu laisa minal adab itu bukan adab makan dengan syekh itu izin kalau mau makan dengan syekh rohso boleh saya makan dengan syekh boleh dipanggil baru rohso baru roka nggak ada terus makan kemudian makan diambil dan makanannya dan yang lain-lain itu bukan daripada adab sayang kalau kita sudah dekat dengan orang soleh sayang kalau kita sudah dekat mendapatkan syekh yang tepat untuk kehidupan kita nggak kita sempurnakan dengan adab kita mahrum kita nggak dapat apa-apa haram dari berkatnya syekh tersebut haram dari berkatnya ulama tersebut karena tidak adabnya kita dengan mereka maka itu perlu diingat bahwa adab dengan para aulia khususnya hati husnudzon kamil husnudzon yang sempurna bahkan dikatakan oleh para ulama Habib Ahmad bin Asal atos mengatakan bahwa barang siapa seorang murid menyangka kalau syekhnya itu nggak tahu kalau ada kucing yang masuk ke rumahnya makan daripada makanan rumahnya lakot asa lakot asa adhannahu maka dia sudah suudon dengan gurunya ketahuilah kita nggak usah salaman kalau syekh kita udah mengatakan kepada kita nazar yakfin nazar ahsan min alfil musafaha kalau syekh kita udah mengatakan cukup salaman karena payah, ya udah itu lebih afdol kita pandang dia dengan adab daripada kita salaman seribu kali. Kalau kita salaman dengan syekh kita, kemudian syekh tersebut dengan ridho, dengan cara yang baik, kau akan mendapatkan berkat yang begitu banyak. Tapi kalau udah syekh mengatakan jangan salaman, ente paksa salaman, mahrum min barakati syekh. Karena itulah orang harus belajar, harus ngerti kif adabnya seorang murid dengan syekh. Kalau enggak kesian orang awam, itu orang yang nggak ngerti kesian tapi ente tolabul ilim inti nuntut ilmu inti belajar kitab al anwar anwarul fima fi ma'rifati iti sufiyah anta tahu sekarang ini apa cara mengadab dengan syekh ba'dul asatidah seorang guru yang saya tahu daripada murid al habib Omar bin Muhammad bin Saleh bin Hafid itu beliau kalau mengangkat ilmu ngangkat telepon dari gurunya nggak mungkin, nggak pernah beliau ngangkat telepon kecuali ya stabil kiblat, madep dulu cari kiblatnya dulu, menghadap kiblat, kemudian beliau duduk baru nggak berani dengan berdiri ketika ngangkat telepon dari Habib Umar. hadamin akmin kamali adab ma'asyekh. Ini yang harus ada di antara kita. Kalau enggak sayang, eman, kita sudah mendapat hal besar, tapi karena nafsu, hawa yang ada dalam hati kita, kebanggaan bohir yang enggak ada manfaatnya, kita mempunyai, kita akhirnya hilang daripada berkah yang semestinya ada. Coba lihat, seorang yang pernah melihat Abu Yazid Al-Bustami diliwayatkan suatu saat bahwa ketika ada sesuatu tempat yang di tempat itu mendapatkan suatu musibah yaitu yang namanya kahat berapa lama udah nggak datang kemarau kemudian mereka beristisqa berkali-kali nggak datang turun hujan kemudian seorang yang ketika itu datang dari luar kota bertanya maafikum apa dengan kalian oh ini kita lagi istisqo karena udah berapa hari berbulan-bulan ini nggak datang hujan di negeri kami kemudian sang orang tersebut berkata ya udah kalau gitu gimana kalau aku yang doa kemudian kau doa ini ulama para aulia udah pada kumpul doa istisqo nggak turun kau mau doa nggak apa-apa aku mau doa kemudian-kemudian orang tersebut pun mengangkat tangannya mengatakan Allahumma bihaqqi ma fi hadar ras iski haula innas ya Allah dengan berkat apa yang ada di mataku ini turunkanlah hujan bagi mereka nggak lama daripada doa tersebut awan yang dulu jauh itu semuanya mengumpul dan kemudian turun hujan yang lebat di hari tersebut kemudian mereka bertanya fama apa yang ada firoksik apa yang ada di kepalamu apa yang ada di matamu hingga kau mengatakan seperti itu kemudian beliau mengatakan hadhil ain qad ra'at Aba Yazid Al-Bustami karena mataku ini pernah memandang Abu Yazid Al-Bustami dengan pandangan rahmat dengan pandangan husnudban, dengan pandangan adab cukup itu adalah suatu amal ibadah yang besar di mata Allah subhanahu wa ta'ala jangan jadi orang awam jangan jadi orang yang nggak ngerti akhlak jangan jadi orang nggak ngerti adab kalau dibilang jangan salaman-salaman miskin, nggak dapat apa-apa kemudian foto dengan syekhnya dengan cara yang nggak izin mahrum minal adab, mahrum minal barokat Tak Ta'adab dari jauh, seorang dari jauh dengan ta'zim dalam hatinya, kecintaan dan keagungan. Wallahi itu lebih afdol jauh daripada yang dekat nggak ada akhlaknya, daripada yang bahkan mungkin duduknya di sampingnya tapi nggak ada adabnya. Nggak nggak sedikit orang yang mempunyai alaqah qalbiyah alaqah hubungan batin hati antara seorang murid dengan syekh yang kadang tidak ada bagi orang-orang yang dilihat di dekatnya jangan kita berpikiran bahwa orang yang dekat itu lebih dekat hatinya belum tentu khususnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid beliau mengatakan alaqati alaqah baina syekh wa muridi alaqah hubungan antara kami dengan muridku itu tergantung dengan hubungannya dia dengan khulasatul madatin nabawi itu kita punya khulasah yang wadhab yang istiqomah membaca yang dia selalu membaca itu alaqoh batiniahnya lebih kuat walaupun dengan orang yang dekat bahkan mungkin yang sekarang ada di tarim hidup dengan dengan Al-Habib Umar tetapi kalau kita baca yang namanya khulasatul madad kita akan mendapatkan kedekatan dengan syekh kita itu lebih maka itu jangan kita sekali-kali melakukan hal yang su'ul adab karena hal su'ul adab itu dari hawa nafsu nggak bisa kita mau mendekat dengan orang yang ahlil khair ahli nufus zakiyah dengan nufus yang gadiroh mana mungkin kita mau mendekat dengan orang yang punya nafsu suci dan kita mempunyai nafsu yang kotor dari mana nyambungnya hal tersebut maka daripada itu kita perlu tahu bahwa syekh adalah salah satu tujuan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan keriduan Allah dan ingat adab itu lebih penting dari segala-galanya sebagaimana Imam Abdurrahman As-Segaf beliau mengatakan man la lahu adab fahuwa dub orang kalau sudah nggak punya adab dengan gurunya orang yang nggak punya adab ketika ibadah kepada Allah nggak ada bedanya dia dengan serigala nggak ada bedanya dia dengan yang namanya binatang nggak ada bedanya dia dengan beruang beruang itu binatang yang bodoh kelihatannya besar tapi nggak punya otak ya begitu pula yang namanya orang nggak punya adab kelihatannya tinggi kelihatannya orangnya masya Allah tapi dia fal bila akhlaknya seperti akhlaknya hewan yang tidak ada berkah dalam kehidupannya maka daripada itu ayo kita harus mempunyai syekh yang menuntun diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan insya Allah tuntunan itu pula kadang berwasitahnya solawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. Alaihi Wasallam as-salatu ala nabi syekhun man la lahu syekh solawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad adalah syekh bagi seseorang yang nggak punya syekh dengan kita memperbanyak sholawat kita akan digiring untuk bertemu dengan syekh kita bahkan mungkin akan ketemu akan ber, akan datang ke depan pintu rumah kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita adab mengkaruniakan kepada kita akhlak, mengkaruniakan kepada kita berkah, mengkaruniakan kepada kita husnul muamalah hingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, memberkahi ilmu kita, memberkahi amal ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyambungkan diri kita dengan rantaian para aulia wasalihin yang menyambungnya kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.